Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yamidin amma ba'd <clears throat> kaum muslimin dan muslimah peserta kajian Ahad pagi Masjid al asri Pakung Raja rahimani wa rahimakumullah Kembali kita lanjutkan <clears throat> membaca dan mentelaah fatwa Arkanil Islam karya Syekh Muhammad Ibn Salah Al-Utsaimin rahimallahu taala. Terakhir kita membahas tentang masalah eh, penyebutan syahid. Ya, kemarin terakhir, eh, terakhir kita bahas pada poin yang ke 113 tentang <clears throat> masalah ucapan fulan syahid. Dan disampaikan bahasanya memastikan seorang itu masih mati syahid ada dua macam. Yang pertama adalah manakala labeling tersebut dengan menggunakan sifat. <clears throat> Maka semisal mengatakan setiap orang yang terbunuh di jalan Allah dia syahid maka ini tidak mengapa. Bahkan ini bahkan satu hal yang wajib tasdiqan di khabari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam rangka membenarkan <clears throat> apa yang Nabi sampaikan. Kemudian yang kedua adalah labeling bisyarsin muayyan untuk person tertentu kalau dia syahid dengan kita katakan untuk person tertentu kalau dia syahid. Maka kata Sayyid bin Zaimin rahimallahu ta'ala, ini satu hal yang tidak diperbolehkan kecuali untuk dua jenis orang. Yang pertama, man syahida lahun Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang ditegaskan demikian oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua adalah orang yang disepakati oleh seluruh kaum muslimin bahasanya dia adalah orang yang mendapatkan syahadah mendapatkan status meninggal dunia sebagai syahid dan beliau beralasan kemudian beliau mengutip terjemah atau judul bab yang dibuat oleh Al-Bukhari bab la yuqalu fulanun syahid kemudian beliau kutip penjelasan Ibnu Hajar al-Asqalani di Fathul Bari. E, tepatnya kalau dicetakan Darutibah ini ada di Fathul Bari e, jilid yang ke-7 halaman 175 di sana dikutip judul bab dari Imam Bukhari bab Layakulu fulanun syahid. Bab tidak boleh mengatakan fulan syahid. Kemudian Imam Bukhari mengutip perkataan Abu Hurairah yang beliau bawakan tanpa sanad alias mu'allaq Qala Abu Hurairah ani Nabi atau perkataan Abu Hurairah yang dia marfukkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu a'lamu biman yujahidu fi sabilihi. Allah yang lebih tahu tentang orang yang berjihad di jalannya. Allah lebih tahu biman yuklamu fi sabilihi. Orang yang terluka di jalannya. Dan saya ingin bacakan uh, keterangan yang lebih detail di Fathul Bari. Di Fathul Bari dikatakan ay ala sabilil qata' Ini Yani tidak boleh mengatakan fulan itu syahid manakala ala sabilil qata' ya, dalam bentuk memastikan hal tersebut illa ingkana biwahyi kecuali jika berdasarkan wahyu dan ka'anahu seakan-akan dengan judul bab ini Imam Bukhari mengisyaratkan hadis Umar itu perkataan Umar bahasanya Umar menyampaikan khutbah dan mengatakan takuluna fi maghazikum Kalian katakan dalam peperangan-peperangan kalian, fulanun syahidun, wa mata fulanun syahidun. Fulan syahid, fulan mati sebagai syahid. Ya. Dan Umar mencela kalimat ini dengan mengatakan allahu qad yakunu ya, qad yakunu qad awqara rahilatahu. Dan padahal boleh jadi orang tersebut telah memberatkan ontanya yang beliau nilai bahasanya ini adalah satu hal yang mengurangi kadar e, nilai dan kualitas jihad orang tersebut. Kemudian Umar mengatakan, ala la takulu dhalikum, ingatlah janganlah kalian mengucapkan demikian, fulan syahid, mata fulan syahid, akan tapi katakanlah sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man mata fi sabilillahi au kutila fahuwa syahid siapa yang mati atau terbunuh di jalan Allah dia mati syahid dan ini adalah kata Ibnu Hajar wa hadisun hasanun ini hadis yang kualitasnya hasan dia ke Imam Ahmad Said bin Mansur dan selain keduanya dari jalur Muhammad bin Sirin dari Abu Ajfa dari Umar dan e, perkataan Umar ini memiliki syahid, memiliki hadis pendukung fi hadisin marfu'in dalam bentuk hadis marfu' yang diatkan oleh Abu Nuaim dari jalur Abdullah ibn Salat dari Abu Dhar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda man ta'udu man ta'uduna syahida Siapakah orang-orang yang kalian nilai sebagai orang yang syahid? Kalau para sahabat mengatakan man asobahu silahu. Itulah orang yang terkena senjata. Kal lantas Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kam min kam man asobahu silahu wa laysa bishahidin. Betapa banyak orang yang terkena senjata saat peperangan dan dia bukanlah syahid. Walahamidin bahkan terpuji pun tidak. Wakam man mata ala firasihi hatfa anfihi indallahi siddiqun syahidun. Dan betapa banyak orang yang meninggal dunia di atas tempat tidurnya dan mati dengan sendirinya tanpa sebab indallahi namun di sisi Allah dia adalah siddiq dan syahid. Ini hadis marfu' yang maknanya dan pesannya sejalan dengan hadis Moko perkataan Umar. Namun wa fi isnadihi nadharun dalam sanadnya terdapat permasalahan. Kemudian uh, Hajar mengatakan wa ala hadha maka berdasarkan penjelasan ini fal murad an nahyu an ta'yini wa wasfi wahidin bi'ainihi bi syahidun Berdasarkan penjelasan ini, maka yang dimaksudkan adalah larangan menentukan label seseorang person tertentu bahasanya dia syahid. Bal yajuzu ayqala dhalika ala tarikil ijmal. Akan tapi hal tersebut diperbolehkan manakala dengan kalimat global. Siapa yang meninggal dunia di jalan Allah maka dia syahid misalnya. Kemudian uh, Ibnu Hajar membahas uh, hadis mu'allak yang dibawakan oleh Al-Bukhari. Abu Hurairah mengatakan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah yang lebih tahu tentang siapakah orang yang berjihad di jalannya. Allah lebih tahu tentang siapakah orang yang terluka di jalannya. Kata Ibn Hajar, wawajju akhdi terjemah minhu yadhar. Dan alasan diambilnya judul bab ini dari hadis ini, satu hal yang jelas. Yadhar min hadis Abi Musa Jelas berdasarkan hadis Abu Musa, Nabi mengatakan siapa yang berperang supaya firman Allah lah yang tertinggi, maka dia visabilillah Siapa yang berperang agar agama Allah lah yang paling mulia, dia itulah yang berperang di jalan Allah. Wala yattali ala dalika wala Dan hal ini tentang niat hati seseorang ini tentang niat hati seseorang yang dia itu berjuha, berjihad dengan maksud meninggikan agama Allah, ini tidaklah diketahui illa bil wahyi, kecuali dengan wahyu. Maka faman sabata annahu fi sabilillahi u'ta hukma syahadah. Maka siapa yang terbukti kalau dia memang di jalan Allah itulah yang layak dan berhak untuk disebut mati syahid. Demikian juga Nabi mengatakan wallahu a'lamu biman yuklamu fi sabilihi. Allah yang lebih tahu tentang siapakah yang terluka di jalannya. Kata Ibnu Hajar, fala ya'lamu dzalika illa man a'lamahullahu. Maka tidak ada yang mengetahui hal ini kecuali orang-orang yang Allah beritahu. Allah beritahu padanya dan dia tentu ada seorang nabi, dia adalah orang yang terluka di jalan Allah. Oleh karena itu, fala yambari itlaq itlaqu kauni kulli maktulin fil jihadi annahu fi sabilillahi. Maka tidak sepatasnya kita uh, secara kita sampaikan bahasa semua orang yang terbunuh dalam jihad kalau dia itu fi sabilillah Kemudian uh, di bab ini Imam Bukhari membawakan satu hadis dari Sahal ibn Sa'ad radhiallahu anhu tentang kisah orang yang semangat luar biasa dalam peperangan sampai-sampai kaum muslimin yaitu para sahabat mengatakan tidak ada orang yang lebih gagah berani sebagaimana dia. Non ternyata pada akhirnya orang tersebut matinya bukan karena musuh bukan karena orang kafir namun karena bunuh diri. Kemudian Ibnu Hajar mengomentari dan sisi pengambilan judul bab dari hadis ini lihat annahum mereka para sahabat syahidu bi rajahanihi fi amril jihadi. Ya, maka mereka para sahabat memberikan persaksian di birojahanihi fi amril jihad. Bahasanya orang tersebut orang yang luar biasa dalam masalah jihad. Falau kana kutila lam yamtani ayasyatu lahu bisyahada. Maka seandainya orang tersebut terbunuh, maka tidaklah tercegah, maka bisa dipastikan mereka para sahabat akan memastikan kalau dia mati syahid. Karena qad minhu annahum la yuqatil lillahi e Falau kana lam yamtani e, maka seandainya orang ini terbunuh maka e, tidaklah tercegah. E, berarti bisa jadi mereka para sahabat memastikan orang tersebut sebagai orang yang mati syahid. Namun minhu telah nampak darinya bahasanya dia tidaklah berperang karena Allah lam yuqatil lillahi Orang ini tidaklah berperang karena Allah wa inna qatala ghadaban liqaumihi. Non dia berperang karena marah ingin membela kaumnya. Oleh karena itu maka berdasarkan hadis ini ada orang yang dipuji sebagai orang yang luar biasa dalam medan jihad, eh ternyata matinya bukan mati syahid karena mati bunuh diri. Maka berdasarkan hadis ini fala yutlaq maka tidaklah digunakan maka tidaklah diberikan sebutan atas setiap orang yang terbunuh dalam jihad kalau dia mati syahid. Lihtimali ayakuna mislahada. Karena dimungkinkan orang yang disebut mati syahid tadi, jangan-jangan matinya seperti orang ini. Ternyata matinya bukan di tangan musuh, namun mati karena bunuh diri, tidak kuat dengan pedihnya luka dan sakit. Wa ingkana ma'adhalika meskipun demikian, tetap orang tersebut diberikan badannya status sebagai mati syahid dalam hukum dunia. Dalam hukum dunia. Oleh karena itu, atbaqas salafu, maka para ulama salaf sepakat dinamakannya orang-orang yang terbunuh saat perang Badar, Uhud dan yang lain dengan sebutan syuhada. Dan yang dimaksud dengan syuhada dalam hal ini adalah al-hukmu al-zahir. al al hukmu al zahir hukum lahiriah, hukum dunia. Yang hukum dunia ini al-mabni ala dhani al-ghalib berdasarkan sangkaan kuat. Ini ya, berdasarkan sangkaan kuat kalau dia adalah orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini Itu kurang lebih uh, uh, apa yang ada di uh, Fathul Bari berkenaan dengan kutipan yang dibawakan oleh Syekh Ibnu di sini. <clears throat> Kita kembali ke fatwa Arkanil Islam. Eh, beliau rahimahullah ta'ala mengatakan memastikan sesuatu itu tidaklah memberikan persaksian dengan sesuatu itu tidak boleh kecuali berdasarkan ilmu. Dan syarat seorang itu mati syahid haruslah dia berperang litakuna supaya kalimatullah itu agama Allah itulah yang mulia. Dan ini adalah niat yang tersembunyi, tidak ada jalan untuk mengetahuinya karena itu adalah isi hati. Oleh karena itu Nabi Shallallahu alaihi wasallam e, mengisyaratkan hal ini dengan mengatakan semisal mujahid di jalan Allah dan Allah yang beritahu tentang siapakah yang berjihad di jalan Allah. Demikian juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, demi Allah zat yang nyawaku ada di tangannya, tidaklah seorang itu terluka di jalan Allah dan Allah lah yang lebih tahu biman dengan orang yang terluka di jalan Allah. Maka orang yang terluka di jalan Allah maka akan datang pada hari kiamat dan lukanya Yes Abu daman mengalir darah. Namun warna warnanya adalah warna darah, non bau yang timbul darinya adalah bau misik atau bau kasturi. Dua hadis ini diatkan oleh Al-Bukhari dari Abu Hurairah. Akan tetapi orang yang secara lahiriah adalah orang yang saleh, maka kita berharap dengan harapan yang baik untuknya. Kita tidaklah memastikan ya, wala nasyatulahu bihi. Kita tidaklah memastikan kebaikan untuknya, namun kita juga tidak berbuk sangka kepadanya. Waroja dan yang namanya berprasangka baik itu level di antara dua level yaitu di antara memastikan dan berburuk sangka. Maka kita tidak boleh memastikan dia e, syahid e, namun juga tidak boleh berburuk sangka. Level yang tengah-tengah di antara dua hal tersebut. Akan tetapi kita menyikapi orang tersebut dalam hukum e, di dunia kita sikapi dengan ketentuan untuk orang yang mati syahid. Maka jika dia terbunuh dalam rangka jihad visabilillah, maka dia dimakamkan dengan darahnya dalam pakaiannya, yaitu tidak dikafani. Min ghairi salatin alaihi, demikian juga tidak disolatkan jenazahnya. Wa ingkana minasuhata akharin, non jika mati syahid yang lain, selain mati syahid dalam mereka jihad visabilillah fa'innahu innahu yursalu maka tetap dimandikan dan dikafani lantas disolatkan. Wali anana nah, dan karena kita tidaklah memastikan seorang tertentu kalau dia masih mati syahid, lazimah mentilka sahada. Ya. Wali anana nah, dan kenapa kita tidak boleh menegaskan si fulan itu syahid? Karena seandainya kita menegaskan fulan person tertentu itu syahid, konsekuensi hal tersebut, konsekuensi dari pemastian tersebut berarti kita pastikan kalau dia pasti masuk surga. Dan memastikan seseorang itu pasti masuk surga adalah menyelisih akidah ahlu sunnah. Fa'innahum la yashaduna bil jannah. Karena mereka ahlu sunnah tidaklah memastikan seorang itu masuk surga. Kecuali yang pertama orang yang dipastikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bilwasfi atau bisaksi dengan kriteria atau person-person tertentu yang memang Nabi tegaskan kalau dia penghuni surga. Yang kedua, dzaba akhun sejumlah ulama berpendapat bolehnya memberikan persaksian masuk surga liman ittafaqatil ummatu ala sana alaihi untuk orang-orang yang umat Islam sepakat menyanjungnya. Dan ini adalah pendapat Syekhul Islam Abu Abbas Ibn Taimiyah rahimallahu taala. Dari uraian ini tabayyana jelaslah tidak boleh memastikan person tertentu kalau dia mati syahid kecuali dengan dua alasan yaitu nas kemudian berdasarkan pendapat Ibn Taimiyah ittifaq disepakati kalau dia adalah e, mati syahid. Sedangkan orang yang zahirnya adalah orang yang saleh, sikap yang benar kita berharap kebaikan untuknya. Wahada dan itu sudah kafin cukup untuk menunjukkan keistimewaannya. Wa ilmu sedang ilmu pastinya di sisi sang pencipta subhanahu wa ta'ala. Kemudian poin selanjutnya adalah tentang hukum menggunakan kata-kata sudufatan, kebetulan, bertepatan. Apa hukum menggunakan kata-kata kebetulan atau bertepatan? Ra'ayna fi hadal kaul atau ra'yuna fi hadal kauli. Pendapat kami dalam masalah ini. Dan ini boleh tegaskan ra'yuna. Pendapat kami yang boleh jadi ada sudut pandang-sudut pandang yang lain. Annahu la Bak kali ini satu hal yang tidak mengapa. Dan ini satu hal yang muta'arafun, telah biasa, telah membudaya. Dan aku punya sangkaan kalau tentang masalah ini ada sejumlah hadis dia ada takbir dengan ungkapan semacam ini yaitu eh, sodafna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kami bertepatan dengan Rasulullah atau sodafana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan tapi layah duruni al-an, saat ini aku tidaklah ingat hadis tertentu, hadis khusus, fi hadal khusus berkenaan dengan masalah ini. Dan di uh, dan pentahkik mengatakan ada hadis khusus dalam masalah ini yang diatkan oleh uh, Al-Bukhari di Kitabun nafakat bab Amalul Mar'ati fi Baiti Zaujiha. Tepatnya dalam hadis Eh, ketika Fatimah minta eh, minta budak kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena Fatimah capek kerja eh, tangannya sampai kapalan karena giling gandum maka kemudian terdengarlah kabar kalau Nabi memiliki sejumlah budak baru saja mendapatkan sejumlah budak. Ya, maka Fatimah datang mau ketemu Nabi untuk minta budak yang bisa membantu pekerjaan beliau. Namun Nabi e, pada akhirnya Nabi tidak ngasih budak untuk Fatimah. Ya, karena Nabi lebih mengutamakan ahlu sufah. Nabi menyampaikan alasan pada Fatimah Kenapa hendak? Karena budak-budak tersebut Nabi rencanakan untuk dijual. Kemudian hasil penjualannya akan diberikan makanan untuk ahlu sufa. Sudah kamu tetap begitu saja. Ini ada e, aku tidak ingin budak kata Nabi kepada Fatimah. Aku tidak ingin budak ini bersamamu. Kemudian ahlu sufa kelaparan. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan akan kuajarkan padamu dikir yang itu lebih baik daripada budak yang kau minta. Dan di sana ada gunakan kata-kata sodafa. Saya bacakan dalam uh, eh, riad Bukhari ya, dari Ali anak Fatimah bahasanya Fatimah ya, Ali salam atatin Nabiya sallallahu alaihi wasallam datang kepada Nabi tashku ilaihi matalqa fi yadiha minarroha mengadukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam apa yang dia dapatkan di tangannya yaitu tangannya kapalan kata orang Jawa minarroha karena ya, memutar e, mesin tradisional penggiling gandum. Wabalaghoha annahu ja'ahu raqiqun. Dan telah sampai kepada Fatimah, bahasanya telah datang kepada Nabi Buddha Dan Fatimah pergi ke rumahnya Nabi, ke rumah Ibunda Aisyah, falam tusadifhu. Maka ternyata tidak bertepatan dengan Nabi. Tidak bertepatan berjumpa dengan Nabi. Fadzakarat kali Aisyah Akhirnya Fatimah menyampaikan unek-uneknya, keinginannya kepada Ibunda Aisyah. Ya, yang jadi mahalus syahid, falam tusadifhu. Maka tidaklah bertepatan dengan adanya di, di rumah Aisyah. Karena Nabi ternyata tidak ada di rumah Aisyah. Maka musodafah ya, bertepatan, wasudfah, bertepatan atau kebetulan di binisbat jika dikaitkan dengan perbuatan orang satu hal yang merupakan realita. Karena manusia tidak mengetahui hal yang gaib. Maka boleh jadi pertepatan badannya sesuatu tanpa dia sadari. Tanpa ada mukaddimah baginya wala tawakku' tanpa dia prediksi. Akan tetapi kalau pakai sudut pandang perbuatan Allah yang namanya kebetulan itu layakau tidaklah terjadi karena segala sesuatu di sisi Allah itu telah diketahui dan segala sesuatu di sisi Allah itu bimikadarin telah ditakdirkan dan Allah Subhanahu wa taala latakau latakaul asya'u tidaklah terjadi berbagai hal yang ini jika kita kaitkan dengan Allah sudufatan terjadi tiba uh, kebetulan abadan sama sekali tidak ada semacam ini akan tapi untuk kita binisbahli eh, ana wa anta saya dan anda maka boleh jadi kita berjumpa tanpa ada janjian tanpa tanpa tahu terlebih dahulu tanpa ada muqaddimah lantas disebutlah ini sebagai kebetulan wala haraja fihi dan tidaklah mengapa mengatakan kebetulan adapun jika dikaitkan dengan perbuatan Allah maka ini satu hal yang mustahil tidak boleh. Maka bolehkah mengatakan kebetulan dan bertepatan? Maka beliau rinci dengan dua rincian. Sudut pandang manusia. Binisbah ila fi'lil insan. Ataukah binisbah ila fi'lillah. Ya, dari sudut pandang kacamata manusia. Ataukah dari sudut pandang Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau dari sudut pandang Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang kebetulan. Semuanya sudah ditakdirkan. Namun kalau dari sudut pandang manusia yang tidak tahu hal yang gaib maka dimungkinkan adanya kebetulan. Kemudian e, pembahasan tentang istilah pemikiran Islam dalam artian agama ajaran Islam wa mufakir islami cendekiawan Islam. E, ungkapan pemikiran Islam di antara kata-kata yang patut diwaspadai karena konsekuensinya adalah kita jadikan Islam itu adalah afkarin isinya adalah sejumlah pemikiran dan yang namanya pemikiran itu memungkinkan lil akhdi warat untuk diterima dan ditolak. Dan ini satu hal yang sangat bahaya sekali yang kata-kata ini dimasukkan kepada kita oleh musuh-musuh Islam tanpa kita sadari. Demikian yang beliau katakan. E, namun meskipun bisa e, boleh jadi lebih tepat kita rinci apa yang dimaksud dengan pemikiran Islam Eh, jika yang dimaksudkan pemikiran Islam adalah uh, ajaran Islam yang itu merupakan nasiyah, ahkam nasiyah, hukum-hukum nas, wajibnya sholat lima waktu, wajibnya puasa Ramadan, wajibnya bertauhid, itu disebut pemikiran, ah, ini tidak boleh. Tapi jika yang dimaksudkan adalah ye, eh, masail istihadiyah, masail istihadiyah, istihad para ulama di bab fikih dan yang lain, maka itu adalah pemikiran tentang Islam, pemikiran manusia tentang Islam, ya, maka satu hal yang ada sisi benarnya. Adapun Islam mufakir Islami cedekiawan Islam, maka aku tidaklah mengetahui adanya masalah pada ungkapan ini. E, karena ini adalah label untuk seorang muslim. Dan seorang muslim itu yakunu mufakiran adalah seorang yang berpikir dan karenanya dia jadi cendekiawan. Ya. Kemudian ada ungkapan e, pembagian agama menjadi kulit dan isi. Kemudian dicontohkan contoh kulit adalah masalah jenggot. Benarkah hal ini? Maka membagi agama menjadi kulit dan isi adalah pembagian yang keliru dan tidak benar. Karena agama ini seluruhnya adalah isi, dalam pengertian seluruhnya manfaat untuk hamba, seluruhnya mendekatkan seorang hamba kepada Allah Azza wa Jalla. Seluruhnya adalah satu hal yang berpahala bagi pelakunya. Dan seluruhnya adalah perkara yang seorang itu bisa mengambil manfaat darinya. Yaitu manfaat berupa bertambahnya iman, bertambahnya ikhbat, kekhusuan kepada Allah Azza wa Jalla Sampai-sampai masalah-masalah yang berkenaan dengan pakaian dan penampilan dan semacam itu. Seluruhnya jika dilakukan oleh seseorang, takaruban ilallahi dalam rangka mendekatkan kepada Allah Azza wa Jalla, dalam rangka mengikuti Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, maka hal tersebut berpahala. Dan kulit sebagaimana kita ketahui, tidak bisa diambil manfaatnya, bahkan dibuang. Dan tidak ada dalam Islam dan syariat Islam ada ajaran Islam yang seperti ini keadaannya. Bahkan syariat Islam seluruhnya adalah isi yang seorang seorang itu bisa mengambil manfaat darinya dengan catatan dia, eh, dia akan dapat manfaat manakala niatnya ikhlas karena Allah dan dia bersungguh-sungguh untuk mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka orang-orang yang yurawijunya hadil makalata menyebarluaskan ungkapan ini yaitu Islam itu ada kulit dan isi hendaknya yufakiru fil amri memikirkan masalah ini tafkiran jidian dengan dipikirkan secara serius sehingga mengetahui manakah yang benar dan manakah yang benar kemudian kewajiban mereka ayat tabi'uhu untuk mengikuti kebenaran dan meninggalkan ungkapan-ungkapan semacam ini. Sahihun benar, bahasanya dalam ajaran Islam ada perkara-perkara yang penting, itu perkara-perkara yang besar, azimah yang besar, e, semacam rukun Islam yang lima yang telah dijelaskan oleh sang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya, Islam dibangun di atas lima hal syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, menegakkan salat, membayar zakat, puasa Ramadan dan berhaji ke rumah Allah yang mulia. Dan dalam ajaran Islam terdapat hal-hal yang levelnya di bawah rukun Islam. Akan tetapi tidak ada dalam Islam kulit dalam pengertian sesuatu yang tidak bisa diambil manfaatnya oleh manusia. Dalam pengertian sesuatu yang perlu dibuang dan dicampakkan. Maka jika kulit itu maksudnya adalah tidak berfaedah, dibuang, disingkirkan, maka ye, ya, maka ini satu hal yang tidak benar. Adapun jika yang dimaksudkan oh itu ada hal-hal yang kurang penting, kalah penting dengan yang lebih penting. Ya, maka itu maksud yang tidak salah akan tetapi diksinya salah. Akan tetapi pilihan katanya keliru. Adapun tentang masalah jenggot, maka tidaklah diragukan bahasanya memelihara jenggot itu satu hal yang bernilai ibadah. Kenapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkannya dan semua yang diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah ibadah yang akan mendekatkan seseorang kepada Allah. Jika orang andai ada orang yang tidak sepakat kalau itu hukumnya wajib, ya, maka seandainya dia menerima itu adalah satu hal yang diperintahkan dengan hukum sunnah, Bukankah itu berpahala berarti? Itu berarti berpahala mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan mendekatkan seorang kepada Allah karena melaksanakan perintah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Bahkan memelihara jenggot itu minhajin nabi. Itu adalah petunjuk nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah keadaan nabi dan seluruh eh, saudara-saudara uh, saudara -saudara nabi yaitu para rasul sebagaimana firman Allah Ta'ala tentang Harun. Di mana Harun berkata kepada Musa, ketika Musa itu pulang dalam keadaan marah, karena melihat Bani Israel menyembah patung anak sapi. Maka Musa, e, maka Harun kemudian mengatakan, Wahai anak ibuku, janganlah engkau tarik jenggotku, jangan pula engkau pegangi rambut kepalaku. Mahalu syahidnya, tak khudu yati. Engkau tarik-tarik jenggotku, sakit ini. Nah. Eh, jenggot ditarik-tarik itu sakit. Ya. Maka uh, ayat ini Al-A'raf uh, eh, eh, Toha ayat 94 ini dalil Nabi Harun itu berjenggot. Wasabata dan valid dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Nabi sampaikan bahasanya memelihara jenggot itu minal fitrah bagian dari fitrah yang Allah fitrahkan manusia padanya. Maka memelihara jenggot itu adalah ibadah, walisa minal ada dan bukan perkara non ibadah dan bukanlah termasuk kulit ya, sebagaimana anggapan orang yang beranggapan. Kemudian tentang uh, ungkapan dimakamkan di tempat peristirahatan yang terakhir. Ucapan seseorang dimakamkan di tempat peristirahatan yang terakhir dalam artian ya dikuburkan ini menurut saya Ibnu Saimin adalah ungkapan yang haram dan tidak diperbolehkan. Karena jika Anda katakan bahasanya kubur itu adalah tempat istirahat yang terakhir, konsekuensinya ya, lazimnya maka kubur itu adalah akhir segala sesuatu. Dan ini ya tadoman secara tidak langsung berarti mengingkari hari berbangkit. Wabinal maklumi dan satu hal yang telah maklum bagi umumnya kaum muslimin, seluruh kaum muslimin, bahasanya kubur itu bukan akhir perjalanan manusia. Illa kecuali menurut orang-orang yang tidak beriman dengan hari akhir. Maka menurut orang yang tidak mengimani hari akhir, kubur adalah akhir segala sesuatu. Adapun muslim, falaisa akhu engdahu al-kubur. Maka menurut seorang muslim, akhir segala sesuatu bukanlah kubur akhir perjalanan manusia bukalah kubur. Bahkan ada seorang Arab Badui mendengar seorang yang membaca firman Allah di surat At-Takathur. kumut takathur. Sungguh e, lomba banyak-banyakan itu telah melalaikan kalian. Maka berlomba banyak-banyakan itu melalaikan manusia dan ini berlaku dalam semua hal. Ada lomba banyak-banyakan dalam gelar yang berderet-deret. Ini melalaikan manusia. Ada orang yang lomba banyak-banyakan dalam mobilnya, dalam uh, kendaraan, dalam jumlah rumahnya, dalam tabungannya, ya. lomba banyak-banyakan jumlah kartu kreditnya, nah, uh, lomba banyak-banyakan jumlah rekeningnya, padahal isinya nggak banyak sih. Namun ya rekening di sini, di sini, di sini, di sini. Ini ada kartu ini, kartu ini, kartu ini setumpuk. Nah sehingga dompet semua ya, jadi nanti bisa wah ketika ngeluarkan dompet uh kartunya macam-macam ya. makanya takasur dalam kartunya ya, ya takasur dalam kartu demikian juga atakasur telah melalakan kalian atakasur lomba banyak-banyakan adalah lomba banyak-banyakan istri ya. wah wow kalau keren itu kalau istrinya banyak ah kamu apa istrinya cuma satu wah ini loh lebih top, oh, itu sudah naik kelas. mohon. makanya maka ini takasur, ya, ini takasur mazmum. Ya, ini ya, orang kemudian eh, menjadikan masalah poligami sebagai lomba banyak-banyakan. Kalau kemudian tambah istri berarti naik kelas katanya. Ya, eh, ini ini takasur. Ini takasur dan ini termasuk dalam dan ini masuk dalam ayat al hakumut takasur. Ya, maka sibuk gimana nambah istri, lupa ngaji. Ya. Ya. Bahasa Arabnya masih segitu saja jalan tempat. Ya. Jalan di tempat. Ya. Namun itunya sudah sibuk mikir ngobrol kan guyon, guyonan. Nah, ini takathur dalam banyak-banyak istri. Ini, ini al hakumu takathur. Ya. Telah melalaikan kalian takathur, melalaikan dari hal yang lebih manfaat. Ya. Maka karena sibuk masalah itu dan membicarakannya, banyak hal-hal yang manfaat yang terlalaikan. Maka ini satu hal yang tidak benar. <clears throat> Hatta zurtumul makabir sampai kalian menziarai pekuburan. Ketika mendengar hatta zurtumul makabir, fakal maka Arab Badui tersebut <clears throat> mengatakan, Wallahi mazair bimukimin. Demi Allah, tidaklah orang yang berziarah itu orang yang uh, orang yang tinggal lama atau orang yang mungkin berdomisili. Karena orang yang sekedar ziarah maka masuk ke alam kubur itu Allah sebut dengan sebutan zurtumul maqabir. Karena orang yang ia yazur, orang yang berziarah, maka dia cuma berjalan. Yamsi, maka dia akan berjalan melanjutkan perjalanannya. Sehingga falabuta min ba'thin. Tidak boleh tidak akan ada hari berbangkit. Wa sahihun dan apa yang dikatakan orang ini satu hal yang benar. Apa yang dikatakan oleh Arab Badu ini benar. Bahasanya itulah makna ayat. Ya, bahasanya ziarah itu berarti tidak domisili menetap. Oleh karena itu wajib menjauhi ungkapan semacam ini. Ya. Fala yukalu tidaklah kita katakan tentang kubur kalau dia adalah tempat peristirahatan terakhir. Karena peristirahatan terakhir atau tempat yang terakhir bagi manusia boleh jadi surga dan boleh jadi neraka fi yaumil qiyamah pada hari kiamat. Kemudian tentang bolehkah menggunakan sebutan Masihiyah, ya, Kristen, pengikut Kristus, ya, pengikut Al-Masih untuk orang Nasrani. Ya, bolehkah menyebut Kristen untuk orang Nasrani. Dalam artian pengikut Al-Masih, pengikut Kristus. Ya, kemudian uh, orangnya Al-Masihi. Hal huwa sahihun, apakah itu satu hal yang benar? Maka penjelasan beliau rahimallahu taala tidaklah diragukan bahasanya penisbatan orang-orang Nasrani kepada Al-Masih, kepada Kristus dalam pengertian Al-Masih setelah diutusnya Muhammad sallallahu Alaihi Wasallam adalah penisbatan yang tidak benar. Karena seandainya itu penisbatan yang benar, tentu mereka akan beriman dengan Muhammad sallallahu Alaihi Wasallam. Karena hakikat seandainya mereka beriman dengan Muhammad sallallahu Alaihi Wasallam, maka itu adalah bagian dari iman kepada Al-Masih Isa putra Maryam alaihi salatu wassalam. Mengingat firman Allah Ta'ala dan ingatlah ketika Isa ibn Maryam berkata, Ya Bani Israel, wahai Bani Israel. Ini Rasulullah ilaikum, sebenarnya aku adalah utusan Allah untuk kalian. Musati kalima baina yadaya minat taurati. Aku membenarkan Taurat yang ada di hadapanku, yang ada sebelumku. Wa mubashiram bi rasulin, dan aku akan berikan kabar gembira seorang rasul yang yakti min ba'di, yang akan datang setelahku. Ismu Ahmad yang namanya Ahmad. Falamma ja'ahum bil bayinat, maka tatkala Rasul Ahmad tersebut datang kepada mereka bil bayinati dengan membawa bukti yaitu mukjizat, qalu hadza sihrum mubin. Mereka mengatakan ini adalah sihir yang nyata. Dan tidaklah Al-Masih Isa putra Maryam memberikan kabar gembira kepada Bani Israel tentang datangnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila min ajli kecuali supaya mereka menerima ajaran Muhammad sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kabar gembira dengan sesuatu yang tidak memberikan manfaat itu adalah perkataan yang sia-sia yang tidak mungkin dilakukan oleh man adnana min adnana si aklan orang yang paling rendah akalnya sekalipun. Lebih-lebih lagi tidak mungkin kata-kata yang sia-sia ini muncul dari salah satu rasul yang mulia yang dia merupakan salah satu rasul ulul azmi yaitu Isa ibn Maryam alaihi salatu wassalam. Dan Rasul yang di, ya, eh, yang, disampaikan oleh Isa putra Maryam kepada Bani Israel itulah Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun tatkala ya, Rasul tersebut datang kepada mereka dengan membawa bayinat, dengan membawa bukti kebenaran yaitu mukjizat, mereka mengatakan ini sihir yang nyata. Maka kalimat ini menunjukkan bahasanya Rasul yang dikabarkan oleh Isa telah datang. Akan tapi mereka kafir dengannya. Dan mereka mengatakan ini sihir yang nyata. Fa'idha kafaru bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maka jika mereka kafir, mereka Bani Israel kafir dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hakikatnya mereka kafir dengan Isa putar Maryam. Sang Rasul yang telah mengkabarkan kepada mereka datangnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahina izin, maka berdasarkan hal ini, tidaklah sah mereka menisbatkan diri kepada Isa. Lantas mereka mengatakan kami adalah pengikut Kristus. Kami adalah pengikut Al-Masih. Karena seandainya mereka itu hakikatan betul-betul pengikut Al-Masih, tentu mereka akan mengimani Rasul yang dikabarkan oleh Al-Masih, putra Maryam. Karena Isa putra Maryam dan para rasul yang lain telah telah Allah ambil perjanjian dari mereka dan perjanjian untuk beriman dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana firman Allah taala dan ingatlah ketika Allah mengambil janji dari para nabi. Tatkala aku berikan kepada kalian berupa kitab dan hikmah yaitu kenabian, kemudian ya, Eh, Ja'a kemudian datang kepada kalian Rasul yang membenarkan kitab yang bersama kalian. Tidaklah kalian mengimaninya. Eh, thumma akum Rasulun. Rasul di sini artinya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang membenarkan kitab suci bersama kalian. Yang ada bersama kalian. Maka tidaklah kalian mengimaninya. Tidaklah kalian menolongnya. Kal Allah berfirman. Apakah kalian semua para Rasul mau mengakui hal ini? Dan wa akhadtum ala dalikum isri dan apakah kalian mau mengambil atas hal tersebut istri beban yaitu janji kalau mereka semua para rasul mengatakan kami mengakuinya kalau Allah berfirman maka saksikanlah dan aku bersama kalian minasyahidin di antara orang-orang yang memberikan persaksian maka Allah telah mengambil janji dan janji dari semua para rasul jika mereka berjumpa dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam mereka akan beriman kepada Muhammad dan menjadi pengikut Muhammad dan akan menolong perjuangan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini perjanjian yang Allah ambil dari semua para rasul dan semua para nabi. Oleh karena itu, ayat ini dijadikan dalil uh, oleh sebagian ulama untuk mengatakan uh, tidaklah benar keyakinan sebagian orang kalau uh, Nabi Khadir itu masih hidup atau berumur panjang dan bahkan masih hidup. Seandainya dia masih hidup, maka di masa e, dakwahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam perjuangan, tentu dia akan datang. Dia akan datang menjadi pengikut Nabi dan akan ikut berjihad bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena ini adalah janji yang Allah ambil dari semua para nabi. Waladijaa ja'a musaddiqan ma'ahum dan orang yang datang membenarkan kitab suci bersama mereka dalam Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdasarkan firman Allah Ta'ala dan telah kami turunkan kepadamu kitab bilhaki yang benar dengan membawa kebenaran membenarkan ma baina yadihi minal kitab kitab-kitab suci sebelumnya wa muhaiminan alaihi dan jadi saksi untuk kitab-kitab suci sebelumnya mana yang masih asli dan mana yang sudah tidak asli maka Al-Qur'anlah muhaiminnya saksinya yang cocok dengan Al-Qur'an wah ini berarti asli yang tidak sesuai dengan Al-Quran, maka ini sisipan yang dimasukkan uh, oleh tangan-tangan manusia. Fahkum bainahum bima angzalallah, maka tetapkanlah hukum di antara mereka dengan apa yang Allah turunkan. Maka non-muslim yang hidup di negeri Islam, itu berlaku pada mereka hukum Islam. Fahkum bainahum bima angzalallah. Walatat tatabi ahwa'ahum amma ja'aka minal haq dan jangan engkau ikuti hawa nafsu mereka ya, amma ja'aka dari apa yang datang kepadamu berupa kebenaran wa satu kaul kesimpulannya menisbatkan orang-orang Nasrani kepada Al-Masih Isa putra Maryam adalah penisbatan yang didustakan oleh realita karena mereka kafir dengan kabar gembira yang disampaikan oleh Al-Masih Isa putra Maryam alaihi salatu wasalam yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kafirnya mereka dengan Muhammad adalah kafir dengan Isa putra Maryam alaihi salatu wassalam. Dan eh, bahkan kaidah global dalam masalah ini, siapa yang kafir dengan satu rasul, maka dia kafir dengan semua rasul. Karena semua rasul ajarannya sama. Ya, kemudian yang ter, uh, ungkapan pembahasan tentang ungkapan la samahallahu Semoga Allah tidak memperkenankannya. Maka saya menurut Taimin rahimahullah ta'ala mengatakan saya tidak suka ungkapan la samahallahu. Semoga Allah tidak memperkenankannya. Karena ucapan la samahallah Obama boleh jadi tawahu menimbulkan kesan dan image ada seseorang yang bisa memaksa Allah untuk melakukan satu hal. Sehingga dia mengatakan semoga Allah memperkenankannya pada uh, padahal Allah azza wa jalla itu sebagaimana kata Nabi la mukrihalahu tidak ada yang bisa memaksa Allah untuk ini dan itu semua apa yang semua yang apa wujudkan itu karena murni Allah menghendakinya bukan karena ada sesuatu ada pihak-pihak tertentu yang bisa memaksa Allah subhanahu wa taala oleh karena itu sang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan janganlah kalian mengatakan ya Allah ampunilah aku jika engkau mau ya Allah sayangilah aku jika engkau mau karena jika Allah itu mengampuni seseorang, ya karena Allah itu mau mengampuni dia. Bukan karena ada pihak-pihak eksternal yang uh, mengharuskan Allah untuk mengampuni dia. Ketika Allah itu menyayangi seseorang, ya pasti karena Allah mau menyayanginya. Maka nggak perlu kalimat jika engkau mau, karena semua itu adalah karena Allah itu mau. Ya. Karena semua itu yang terjadi karena Allah itu mau. Kalau Allah tidak mau, maka tidak akan akan terjadi. Akan tapi tidaklah mengajukan permohonan secara tegas, tidaklah memperbesar rohbah keinginannya, karena sesungguhnya Allah tidak ada yang bisa memaksa Allah. Dan tidak ada sesuatu yang mustahil untuk Allah berikan. Wala ta'adzumahu syai'un a'tahu. Dan tidak ada satu hal yang besar yang kemudian Allah sayang. Kalau manusia, wah ini kok terlalu besar ya kalau untuk infak ya. Nah, hanya nggak jadi. Maka itu hal semacam itu tidak ada pada Allah Subhanahu wa taala. Demikian dalam hadis yang diatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Oleh karena itu maka yang tepat semoga Allah tidak menakdirkannya. Terlebih tepat sebagai ganti solusi dari ucapan semoga Allah tidak memperkenankannya. Ini semoga Allah tidak menghendakinya. Karena kalimat semoga Allah tidak mentakdirkannya itu lebih selamat, lebih jauh dari image yang tidak boleh untuk Allah Ta'ala. Kemudian yang terakhir di Fatwa Al-Aqidah, sebagian orang jika ada seseorang meninggal dunia karena mau berangkat, mau diberangkatkan, maka membacakan ayat terlebih dahulu. Ya, ya ayah nafsul mutma'inna. Wai jiwa yang tenang, kembalilah pada Tuhanmu dalam keadaan ridho dan ini bahkan bahkan terus bahkan masih dilanjutkan lagi uji ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati ini maka ketika ada orang meninggal dunia si A maka dibacakanlah ayat itu yang ditujukan kepadanya bolehkah hal semacam ini jawabannya tidak boleh tidak boleh ayat ini yutlak ditujukan kepada person tertentu kenapa tidak boleh di anahati karena hal semacam ini berarti pemastian. Bahasanya dia termasuk kelompok tersebut. Termasuk kelompok nafsul mutmainnah. Termasuk kelompok orang yang radiyatan mardiyah. Termasuk kelompok ibadillah. Termasuk kelompok ahlul jannah. Dan pemastian e, semacam ini satu hal yang tidak diperbolehkan. Ya, kemudian kita lanjutkan dengan bab e, selanjutnya yaitu fatwa salat e, eh, fatwa-fatwa seputar salat. Ya. <clears throat> Yang pertama adalah hukum asal tentang toharoh eh, toharah untuk menghilangkan hadas wal khobath dan menghilangkan kotoran yaitu najis. Maka hukum asal toharah atau bersih dari hadas itu dengan air. Sedangkan gantinya adalah tayamum. Dan tidak ada toharoh kecuali dengan air. Baik airnya itu adalah air yang nakian bersih. Ataukah bercampur dengan sesuatu yang suci. Karena menurut pendapat yang kuat menurut beliau. Bahasanya air jika berubah dengan sesuatu yang suci. Maka dia tetap bernama air. Dan tetap tidaklah hilang darinya status sebagai air tohur. Ya, karena saya Nusaimin berpendapat air itu cuma ada dua macam saja, yaitu air tohur, suci dan mensucikan, dan air najis. Ya, sebagaimana kita ketahui, ya, ada pendapat yang mengatakan bahasanya air itu ada tiga macam. Ada tengah-tengah antara air tohur dan air najis, yaitu air tohir suci namun tidak mensucikan. Saya Ibn Thaymin e, eh, termasuk yang tidak e, mengambil pendapat ini. Beliau membagi air cuma dua saja. Sehingga balhua maka air yang tercampur dengan sesuatu yang suci ini menurut beliau adalah tetap tahurun. Ini, eh, air tahur. Tahur itu apa? Tahirun finamsihi, mutahirun li ghairihi. Ya, dia sendiri itu adalah suci dan dia mensucikan yang lain. Fa'ilam yujadil ma, maka jika tidak dijumpai air atau ada air namun khawatir bahaya jika pakai air, fa'innahu yu'dalu anhu maka berpaling dari air berpindah kepada tayamum dengan menepuk ke tanah dengan dua telapak tangan kemudian digunakan untuk mengusap wajah dan sebagian telapak tangan mengusap sebagian yang lain. Ini untuk toharah dari hadat. Kemudian toharah dari khobas, dari kotoran yaitu najis. Maka pendapat yang beliau pilih, fa'inna ya, ayam muzilin. Maka peng, materi penghilang apapun yang bisa menghilangkan najis tersebut, baik air ataupun bukan air, akan terwujud dengannya toharah. Wadhalika dan hal tersebut karena toharah minal khobas karena toharoh dari najis maksudnya adalah menghilangkan benda najis itu sendiri biayi muzilin dengan alat apapun. Maka jika telah hilang benda najis tersebut dengan air atau dengan bensin, ya, tapi mahal ya bensin, atau ghairiha atau yang lainnya minasailat dari cairan-cairan atau bahkan jamidat, benda-benda padat, dan itu telah hilang ala wajihin tamin secara sempurna. Fa inna hadha yakunu tathiran laha. Maka ini satu hal yang mensucikannya. Akan tapi tidak boleh tidak harus tujuh e, guyuran salah satunya dengan tanah. Jika najisnya adalah najis anjing. Namun kalau saya Nusaimin di kitab beliau yang lain yaitu Fathul Jalali wal Ikram Sarabulul Maram beliau menyampaikan bahasanya e, tanah itu bukan satu keharusan. Namun jika dijumpai ada materi yang lain yang memiliki manfaat yang semisal, materi-materi pembersih itu bisa dipakai sebagai pengganti tanah. Wabihata maka dengan ini kita mengetahui perbedaan antara e, mayah sulbi at-tadhir, alat untuk membersihkan, alat pembersih di bab najis dan alat pembersih di bab hadas. Dan e, pendapat maka untuk membersihkan najis, kaidah beliau alat apapun yang penting materi najisnya hilang. Dan ini adalah pendapat sebagian ulama dalam masalah ini. Dan ini menyelisihi e, eh, Syafi'iyah dan menyelisih hanabila. Syafi'iyah dan hanabila pembersih najis harus maun harus air. Jika bukan air, dibersihkan dengan bensin, dibersihkan dengan solar, atau yang lain, maka itu pembersihannya dianggap belum ya, belum bersih. Ya, pembersihannya dianggap belum sah, harus air. Ya, cuma kalau pendapat ini pendapat Syafi'iyah, Hanabilah, madhab resmi Syafi'iyah, madhab resmi Hanabilah, yang mengharuskan air ini punya problem problem kalau anak ngompol ya. ya, ngompol di kasur ya. ya kalau pakai pendapat uh, ini saya Ibnu Taimiyah dan beliau mengikuti jejak Ibnu Taimiyah ya kalau di P atau apa yang penting oh, betul-betul oh, sudah bersih ya sudah selesai. Tapi kalau pakai Syafi'iyah Hanabila tidak bisa. Dijemur sampai kering kontang sekalipun ya belum bersih harus disemprot pakai air gitu. Semprot pakai air, nah, baru dijemur. Nah, itu baru eh, eh, baru terwujud tohara Ini ya, problem eh, orang yang jadi syafi'i dan hambali dalam masalah ini kalau punya anak kecil ngompol di kasur. Kasurnya kasur kapok lagi gitu. <laughs> semprot, ya. udah rusak kapurnya. Ya ala kuli hal ya monggo saja orang yang e, mau beramal demikian ya mau mengamalkan demikian tidak kita ingkari kan ini masalah istihadiyah siapa yang beramal dengan salah satu pendapat ulama dalam masalah ini la yungkaru alaihi tidak boleh disalahkan dan masih sama apakah najis itu bisa bersih dengan selain air dan apakah uap yang tusalubi al-akwat ya, yang digunakan untuk membersihkan atau untuk mencuci akwat Allah alam akwat eh, eh, ini apa maksudnya di kamus al-ma'ani tidak ada ini akwat di munawir juga tidak ada mungkin cloth itu bahasa Inggris cloth pakaian cloth ya, akwat cloth <laughs> Ini bacanya cloth ya. Apa? Hah? Pakaian bahasa Inggris. Hah? Bacanya apa? Cloth. Ya. Mutahirun laha apakah itu bisa membersihkannya? Ini berkenaan dengan apa? Dry cleaning ya. Ini dry cleaning. Ya, dry cleaning dia pakai bahan-bahan kimia, ya, gitu. Bahan kimia, kemudian dari bahan kimia tersebut uh, dengan mesin tadi kemudian jadi uap, betul? Iya, Pak. Jadi uap. Bahan kimianya jadi uap. Jadi uap terus untuk ini untuk nyuci jas, untuk nyuci uh, ya betul gitu. Uh, nah, apakah dan itu ternyata jasnya itu najis. Ini dibersihkan pakai uh, ini dry cleaning. Ini, maka apakah ini statusnya bersih? Karena alat pembersihnya statusnya adalah bukhor, statusnya adalah uap dan bukan air. Uh, jawaban Syekh Ibnu rahimullahu taala menghilangkan najis bukalah mimma yuta'abbadu bihi, bukalah satu hal yang bersifat ta'abudi. Qasdan ya, memang dimaksudkan sebagai ta'abudi. Artinya e, pembersihan najis itu bukanlah ibadatan maksudatan. Adalah ibadah yang dimaksudkan. Namun yang jadi maksud adalah hilangnya. Bukan proses e, proses pembersihannya. Wa inama izalatun najasa namun menghilangkan najis adalah takhalli membersihkan diri dari benda yang kotor dan najis bi ayi syai'in azala najasata dengan benda apapun yang bisa menghilangkan najis. Wazalat kemudian hilanglah najis, wazala atharuha kemudian hilanglah jejaknya najis, bekasnya najis, ya sudah. Fa inna yakunu dzalika syai' maka benda tersebut, materi tersebut bisa mensucikan si najis. Boleh jadi itu air, boleh jadi itu bensin, boleh jadi uh, ayu muzilin, penghilang apapun materi penghilang apapun. Famata maka jika hilang ainun najasah, benda najisnya, bi aisyai'in yakunu dengan alat apapun fa innahu yu'tabaru dzalika tadhiran laha maka itu teranggap membersihkan najis hatta sampai-sampai inna ala qawli rajih menurut pendapat yang paling kuat yang dipilih oleh Syekhul Islam Taimiyah rahimallahu taala seandainya najis itu hilang bisamsi karena di ya, dijemur ditarik matahari dan hilang rih ya, dikarenakan angin semacam tambang yang kena e, najis kemudian e, tali atau tambang kena najis kena kompolan apa apa kena ompol e, kemudian ditaruh di luar diikat kemudian akhirnya karena angin e, tak angin bolak-balik akhirnya kering kontang e, maka fa'innahu yatuhu al-mahallu. Maka tempat yang kena najis tersebut suci. Di kama kultu. Karena karena najis sebagaimana aku katakan adalah benda najis yang kotor. Maka jika dijumpai benda najis tersebut, maka jadilah tempat itu tempat najis. Wa matazalat dan jika hilang benda najisnya adal makanu ila aslihi. Maka kembalilah tempat tersebut kepada kondisi asalnya yaitu suci. Sehingga kesimpulannya fakullu matazulu bihi maka semua alat yang menjadi sebab hilangnya benda najis dan bekasnya bekasnya itu warna rasa dan bau ila ana yu'fa anil laun cuma yang bisa dimaafkan untuk bekas itu adalah warna Ya. Kalau bau sama rasa itu tidak ada toleransi. Harus hilang. Untuk dikatakan najis telah hilang. Tapi kalau warna maka bisa diberi toleransi. Yu'fa dimaafkan untuk warna al-ma'juz anhu. Yang memang betul-betul tidak bisa. Ya, yang kita tidak mampu untuk menghilangkannya. Sudah digosok, sudah di ini. Ya, karena popok. Ya Bapak eh, bayi itu sudah digosok, sudah di ini, sudah di ini, tetap ada eh, warnanya warna kotoran, warnanya warna tai, ya, tetap tidak hilang. Itu sudah maksimal, ya, sudah nggak ada cara lagi kecuali kalau mau dibuang. <laughs> Ya, maka kalau warna maka bisa dimaafkan. Namun bau ya, itu harus betul-betul 100% hilang. Demikian juga rasa. Ya, maka semua alat yang bisa menghilangkan benda najisnya dan bekasnya fa inna yakunu mutahhiran laha. Maka itu adalah sesuatu yang menajiskannya. Pembinaan ala dalik maka berdasarkan hal ini kami katakan bahasanya uh, uap yang digunakan untuk mencuci akwat, mencuci, mencuci clothes, mencuci pakaian, yaitu ya, dari bahan-bahan yang lembut, jas dan yang lain. Idza zalat bi anajasa maka jika jas atau semacam itu tadi kena najis kemudian di, di, e, dibersihkan dengan cara ini, zalat bi najasah kemudian najisnya hilang, fa innahu yakunu mutahhiran, maka uap tadi adalah alat pembersihnya. Dan ini tentu tadi berdasarkan kaidah yang dipilih oleh beliau. Lain halnya dengan kaidah Syafi'iyah dan Hanabilah yang mengatakan harus air, ya, maka kalau menurut Hanabilah maka tidak bisa, menurut Syafi'iyah tidak bisa. Kalau dicuci pakai nanti dry cleaning, ya, meskipun sudah jadi wangi, tidak ada lagi baunya, tidak bisa. Tetap itu belum suci. Eh, disebut dengan istilah, ada istilah yang disebut dengan najis hukmi. Najis hukmi itu statusnya tetap najis dengan sebutan najis hukmi. Najis hukmi itu ada eh, adanya di satu tempat. Najis adanya di satu tempat, benda najis yang sudah hilang. Namun tempat itu belum mengalami tadhir, belum disucikan dengan cara yang benar, pakai air. Maka dia tetap najis hukmi. Meskipun di situ tuh tidak ada, ya, tidak ada faktanya. Eh, tidak ada faktanya. Eh, tidak ada faktanya sama sekali. Ini ada lantai dicuci pakai bahan kimia sudah wangi. Ya, fakta najisnya sudah tidak ada. Tetap itu najis. Ingda syafi'iyah. Demikian juga indah hanabilah. Disebut dengan sebutan najis hukmi. Dianggap najis. Hukmi di sini artinya dianggap. Dianggap najis. Meskipun tidak ada. Iya, wong zaman aja dianggap. Kan? Dianggap itu tidak ada. Nun tetap dianggap najis. Ya, kemudian yang terakhir di kesempatan pagi hari ini, apa hukum air yang berubah karena lama didiamkan. Jadi orangnya mudik dua minggu, kemudian dia tinggalkan di rumah itu apa uh, ember berisi air dua minggu, ditinggal mudik, pulang, itu airnya berubah. Ya, airnya berubah uh, baunya dan uh, dan yang lainnya. Maka jawabannya air tersebut tetap tohur suci dan mensucikan meskipun mengalami perubahan. Li'annahu lam yataghayyar karena air ini tidaklah berubah bi muzazijin kharijin dengan e, materi pencampur yang itu datang dari luar. Namun dia berubah bituli muktihi karena cuma lama dibiarkan di tempat itu. Wahadalah baksabihi maka ini satu hal yang tidak mengapa bisa berwudu dengannya dan wudunya adalah wudu yang sah. Demikian wassalamualaikum ala wabarakatuh. Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wa alhamdulillahi rabbil alamin. Dikarenakan khawatir tertinggal rombongan ketika tua, bolehkah keadaan demikian ketika batal wudhu diganti dengan tayamum? Ya, menurut pendapat yang paling kuat, meskipun ini bukan pendapat jumhur, ini, ini pendapat yang dipulai oleh Ibn sebelumnya adalah Ibn Taimiyah, uh, tidak harus dalam kondisi berwudhu tawaf, itu tidak harus dalam kondisi berwudhu dianjurkan dalam kondisi berwudu, namun itu bukan syarat sah tawaf. Dan, itu insya Allah pendapat yang lebih kuat dalam masalah ini. Dalam bab puasa dijelaskan bahasanya kodok tidak ada batasan waktunya. Bagaimana keadaan orang yang lupa jumlah puasa yang harus dikodok? Maka dia harus memperbanyak kodok sampai dia yakin kalau semua apa yang jadi kewajibannya telah terbayar. Jika kita punya keinginan A, berdoa seperti apakah yang dibenarkan? Ya Allah mudahkanlah aku untuk memperoleh A atau ya Allah jika A itu baik untuk kehidupan dunia dan akhiratku. Yeah maka ya, maka untuk hal-hal yang bersifat duniawi mungkin lebih baik adalah pilihan yang kedua jika A itu baik untuk kehidupan dunia akhiratku dan sebagainya kalau untuk uh, untuk hal-hal yang bersifat akhirat ringannya hisab ampunan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala maka langsung saja Ya Allah ampunilah aku, Ya Allah sayangilah aku, dan seterusnya. Demikian juga hal-hal yang sejenis, ya Allah berikanlah kepadaku rezeki yang halal, ya, rezeki yang berkah, maka langsung. Namun ya Allah, uh, kalau mudahkanlah aku untuk kerja di tempat A, maka kita tidak tahu apakah kerja di tempat A itu yang paling berkah dan paling baik bagi seseorang. Maka eh, lebih baik uh, kalimat doa jenis yang kedua. Daun bidara jenis apakah yang dapat digunakan untuk ruqyah dan memandikan jenazah? Wallahu a'lam saya tidak tahu. E, tapi sebenarnya untuk ruqyah itu kalau berdasarkan mas tidak ada e, ruqyah memerlukan daun bidara. Itu dilakukan oleh para praktisi berdasarkan pengalaman namun tidak ada dalilnya. Maka ketika itu di uh, kemudian bahasanya oh itu daun rukyah, maka nampaknya berlebihan. Ya Allah mudahkanlah uh, kuliahku sehingga aku dapat menghafal Al-Quran. Apakah ini termasuk nadar ataukah doa? Jawabannya termasuk doa. Bolehkah membayar kafaran nadar dengan mentransfer uang ke seseorang yang bisa membantu membelikan makanan dan membagikannya untuk 10 orang miskin? Boleh. Kalau kita menggunakan jasa ojek online, namun setelah itu kita kenal dan cocok dengan pengemudinya, kemudian untuk selanjutnya kita memesan ojek secara pribadi tidak melalui sistem apakah ini diperbolehkan? Jika itu tidak dilarang oleh e, pihak perusahaan yang dimaksudkan maka tentu tidak mengapa. Eh, apalagi kemudian e, jasa ojek online ini e, memesannya adalah gambling. Boleh jadi kita pesan, misalnya ojeknya ojek motor maksudnya. E, pesannya kita pengennya ya pengemudinya laki-laki ternyata yang datang cewek repot nah. e, maka e, oleh karena itu kemudian ketika sudah cocok dengan seseorang kemudian kita memilih dia maka insya Allah tidak mengapa selama itu tidak terlarang dan tentu konsekuensinya tidak memakai ya, tidak memakai sistem yang ada tentang kemudian penetapan satu Muharram. Ya, Kami hanya melihat situs kemenak 10 Muharram jatuh hari kemarin. Sisi lain, ada lembaga yang katanya melakukan Ru'yatul Hilal. Mengatakan bahasanya 10 Muharram jatuh hari ini. Dengan e, mengesampingkan win-win solution puasa tiga hari. Jika disuruh memilih manakah kita manakah yang kita pilih? ikut yang versi pemerintah mengacu situs kemenak uh, yang sama dengan kalender ataukah Rijat Hilal lembaga tersebut. Ya, monggo mantapnya yang mana? Mantapnya yang mana? Kalau mau mantap dengan uh, analisis pemerintah ya silahkan. Jika kayaknya lebih mantap dengan itu ya silahkan juga. Apalagi pemerintah juga tidak me, apa, membatasi dalam masalah ini. Ini dasar kenapa monggo mana yang di ini karena uh, pemerintah longgar dalam masalah ini. Apakah ibu tir ayah tir beratas kewajiban berluwalidain dari seorang anak? Jawabannya tidak. Ini berluwalidain itu untuk ibu kandung dan bapak kandung ataupun eh, ber, uh, berbuat baik kepada istri bapak ya maka ya, ya, karena istri bapak itu adalah orang yang dicintai oleh bapak maka itu bisa jadi bagian dari berbakti kepada bapak sebagaimana sabda Nabi sallallahu eh, ya, dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu Nabi mengatakan inna min abarul biri antasila ahla wudi abika Sini termasuk bakti yang paling utama, engkau menyambung hubungan dengan orang yang dicintai oleh ayahmu. Bagaimanakah Fatimah binti Muhammad memanggil Aisyah dan para istri Nabi yang lain? Wallah alam saya tidak ingat. Namun ala kulihal itu masalah urf. Masalah urfi. Eh, ketika kemudian dipanggil ummi misalnya ibuku ya tidak masalah jika uh, dalam hal ini adalah maknanya menak urfi yang dimaksudkan bukan berarti kemudian uh, itu kemudian betul-betul jadi ibu kemudian berlaku padanya hukum-hukum ibu bukan ya, namun itu adalah secara urf ya maknanya demikian maksudnya demikian Jika membersih, uh, jika membersihkan kasur yang terkena pipis anak tidak bisa dijemur karena sangat berat, spring bed, lalu diberi air dan pewangi, tapi masih agak pesing. Kalau pesing itu kan bau, ya. Pesing itu bau. tadi kita sampaikan, kalau pesing bau tidak bisa, tidak ada toleransi. Toleransi dari para fukaha itu cuma untuk warna. Untuk warna. Tapi kalau bau berarti itu masih najis. Dan dipakai tidur dalam keadaan masih sedikit basah. Apakah pakaian yang terkena basahan itu menjadi najis? Iya, jadi najis. apabila pembeli memesan barang kepada penjual Sedangkan barang itu tidak ada di tangan penjual. Lalu si penjual memesankan barang kepada produsen dengan uangnya, uang penjual. Setelah barang ada baru dijual pada pemesan dengan harga yang sudah dicantumkan di awal oleh penjual. Apakah ini termasuk al-wa'du bisyirah? atau kali ini terlarang? Jika barang tersebut adalah barang yang dibuat, maka ini termasuk istisna. Ini adalah pesan pembuatan barang dan diperbolehkan istisna e, paralel. Ya, maka boleh menggunakan sistem skema istisna paralel. Jadi saya kepada A statusnya istisna. Namun dia sendiri tidak buat. Saya minta dibuatkan. Akhirnya A ini kemudian ke B. Dan B inilah yang riel membuatkannya. Ya, riel membuatkannya. Ya, kontrak saya dengan A istisna, minta untuk dibuatkan. A tidak membuat, kemudian dia ya, kontrak sama B untuk real membuatkannya. Ini bisa dengan istisna paralel dan ini boleh dengan syarat. boleh dengan syarat yaitu antara istisna saya dengan A dan A dengan B itu putus. Artinya eh, A tidak boleh beralasan dengan keadaannya B. Alasan tidak ber, tidak boleh menjadikan B sebagai hujah ketika meleset. Ketika meleset dalam istisna harus kapan jadi eh, ya, eh, kapan jadi nanti kalau nggak jadi, maka nanti dikasih sartul jazai, dikasih denda si produsennya. Ya, maka dia tidak jangan didenda. Oh, ini B belum jadi sih, gitu, tidak boleh. Ya, berarti putus. Maka e, boleh ya, pakai ya, namanya istisna paralel. Dan istisna sebagaimana pernah kita bahas di bab salam di belajar mulakhas fiqhi kalau menurut tiga madhab harus menggunakan skema salam berarti harus lunas di muka dan pendapat yang yuftabihi fi hadal asr yang dijadikan fatwa ya, oleh para pemegang kebijaksanaan dan para pemegang fatwa di zaman ini ya, adalah madhab Hanafi yang membolehkan tidak mengikuti skema salam. Ya, istisna boleh pakai DP, boleh uang muka dan seterusnya. Dan dalam istisna boleh memberikan hukuman kepada e, orang yang dipesani. E, manakala dia tidak sesuai dengan janjinya. Maka jika ini adalah kasusnya adalah istisna membuat barang yang perlu di pesan barang yang perlu dibuat, hukumnya boleh dengan syarat tadi antara istisna A, istisna 1 dan istisna 2 itu putus. Bagaimanakah jika di awal majelis harga barang belum ditetapkan oleh penjual? Harga baru dicantumkan setelah penjual mendapatkan barang yang diinginkan oleh pembeli. Pakai ini dimaksud al-waqtu bisyirah. Ya, kalau ini al-waqtu bisyirah. Kalau harga belum bisa dia tetapkan di awal. Dalam istisna harga sudah jelas di awal. Cuma pembayarannya boleh ngangsur, boleh semua, boleh kemudian 50 nanti 50, boleh boleh saja ini 40, nanti ada termin 2, ada termin 3. Nah, tapi kalau harga ini belum di, bisa dia tetapkan di awal dan uh, maka ini al-wa'du bisyira. Sehingga uh, dengan konsekuensi sebelum punya barang maka belum ada hal yang mengikat. Setelah barang itu ada baru ditawarkan ulang. Jadi beli ataukah tidak. Jika anak dari hubungan zina terlahir, bolehkah yang menjenguk anak tadi mendoakan keberkahan pada si bayi? Boleh saja bayi tersebut tidak salah, tidak berdosa. Kita doakan agar Allah berkahi, Allah jaga, dan jangan seperti ibunya dan seterusnya. Wali nikah salah menyebut nama pengantin perempuan. Pengantin pria untuk pengantin pria tidak ada kesalahan. Dan siapa pengantin perempuan telah dimaksudkan, telah dipahami dengan jelas siapakah orangnya, apakah sah akad nikahnya sah. Ini namanya uh, apa? Rini dan Rina. Ah, ini <laughs> maka yang nikah itu Rina namun pas akad nikah saya nikahkan engkau dengan anak perempuanku Rini ya. Namun yang sudah dandan tuh Rina ya. <laughs> Maka tetap sah karena itu sudah maklum siapa yang dinikahkan. Bolehkah mengajari anak nyanyian jeliel seperti kalau kau suka Eh, kalau kau suka hati bilang Allahu Akbar, lirik aslinya mengajak tepuk tangan. Jika liriknya tidak masalah, tidak bukan lirik dangdut dan sebagainya, maka tidak apa-apa. Mengganti lagu balon menjadi rukun Islam dengan nada yang sama, ya nampaknya bukan uh, dengan nada yang sama. Ya, jika wallahu alam kalau nadanya nada anak-anak bukan nada rock and roll atau yang lain, insya Allah tidak apa-apa. Benarkah seorang boleh sholat di tempat ibadah? E, bolehkah sholat di gereja? Ya, Umar mengatakan tidak ada yang menghalangi kami untuk masuk ke gereja kalian kecuali gambar-gambar. Patung-patung yang ada di dalamnya. Kalau itu bersih, cuma sekedar bangunan, nggak ada gambar-gambar, nggak ada patung-patung, maka berdasarkan perkataan Umar boleh masuk ke dalamnya dan ya, dan bahkan ketika tidak ada tempat kecuali itu dan sholat di situ karena berteduh kemudian datang waktu sholat dan sholat di situ tidak apa-apa Apa perbedaan Nabi dan Rasul? Kalau pendapat jumhur ulama, perbedaannya adalah uh, Rasul itu diperintahkan untuk mendakwai orang yang berbeda. Sedangkan Nabi cuma tidak diperintahkan untuk mendakwai yang berbeda. Dia cuma memelihara apa yang ya, orang-orang ya, beriman yang masih ada. Apakah pernah ada beberapa Rasul sekaligus dalam satu zaman? Pernah. Di, di antaranya adalah Lut dengan Ibrahim satu zaman. Apakah Nabi yang bukan Rasul juga diberi kitab? Ya, kalau kesimpulan dari Sayyid Nusaymin, semua Rasul itu membawa kitab. Namun Nabi, ya, kalau Nabi tidak. Kitab hanya diberikan kepada Rasul. Demikian wasallallahu ala Nabi Muhammadin wa ala alihi wa wasallam. Wa rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik.